بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله أعزكم الله الحمد لله رب العالمين سجل بوجهنا bagi الله سبحانه وتعالى yang kembali mempertemukan kita di acara atau bernamij Ta'allumul Arabiyah dan insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang mana pada malam ini kita masuk ke Ad-Dars al jirid Ad-Dars al jirid pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsu At-Tasi'a Ashar Ad-Darsu At-Tasi'a Ashar Pelajaran ke 19 Dan subhanallah ya ikhwan Tinggal beberapa pelajaran lagi yang akan kita baca Setelah itu kita akan masuk ke jilid e, berikutnya itu jilid kedua Nah mudah-mudahan antum semua masih terus murajaah Khususnya ikhwan di studio Dan juga ikhwan dan akhwat di rumah Mudah-mudahan masih terus murajaah Mengulang pelajaran di rumah dan terus mengikuti pembelajaran secara rutin sehingga mudah-mudahan eh, yang kita harapkan dari pembelajaran ini insya Allah antum uh, rasakan sedikit demi sedikit. Uh, sebagai masukan bahwa uh, ada talib kita yang masya Allah yang begitu mujtahid bahkan bukan talib talibah uh, mengumpulkan kosakata yang terdapat dalam buku ini. Dia rinci, dia buat seperti kamus dari alif sampai ya dan dia temukan sekitar 500 lebih kosakata dalam buku ini satu jilid ini luar biasa dan ini ini subhanallah ya Khan, ini ini jadi satu uh, modal buat kita ini tarwah azimah ya Khan. ini modal yang cukup cukup besar insyaallah untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya tapi tentu ini tidak akan maksimal antum dapatkan kecuali jika antum muraja ini kata kunci kata kunci yang sering kita ulang-ulang muraja sangat penting ya Khan. Taip, uh, eh, kita masuk ke ad atas Ya tasi Ashar. Cetakan nama halaman berapa tadi ah Ihsan? 110. 110. Nah, ada beda 5 halaman. Cetakan baru 105. Baik, uh, antum siapkan eh, alat tulis antum untuk menulis yang kiranya perlu ditulis. Istana jaydan unzur ilal kitab wastami'u jaydan. Antum lihat ke buku. Wastami'u jaydan dan dengarkan baik-baik. Di sini ikhwan uh, dialog di sini al-hiwar huna yaduru bainal mudir wal mudaris terjadi antara al-mudir e, eh, kepala sekolah atau kepala apa ini kalau al-mudir untuk universitas bagaimana rektor nah, rektor dengan al mudaris dengan seorang dosen atau seorang guru nah istimewa ujian al-mudir memulai pembicaraan dengan bertanya كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ أبا جوابا المدرس فيه عشرة طلاب جدد فيه عشرة طلاب جدد من أين هم؟ min ainahum antum tulis harakatnya ya kan kalau belum ada harakatnya akulluhum min baladin wahidin akulluhum min baladin wahidin la hum min biladin mukhtalifatin la hum min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin min Filippini وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا أفي فصلك طلاب من أمريكا نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? Ahum jududun? La hum kudama. La hum kudama. Kam taliban fihi min Urubba? Kam taliban fihi min Urubba? فيه خمسة طلاب من إنكالترا فيه خمسة طلاب من إنكالترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ شكرا يا شيخ Baik ya kawan. Uh, bagaimana kawan? Antum temukan di dialog ini banyak kosakata baru atau eh, rata-rata uh, bukan kosakata baru? Hal fihi mufradat jadidah? Ada kosakata baru, baru di sini? بالنسبة للعدد موجود Al-adat, al-adat, eh, nah. Sepertinya di sini banyak banyak angka ya, kawan. Jadi banyak banyak bilangan-bilangan. وهذا هناك بعض المفردات يختلف بين طبقة قديمة وجديدة Eh, nah, aina huwa? Ada yang ada yang berbeda antara cetakan lama dan cetakan baru? نعم يوغوسلافيا Aina? في الآخر في الآخر وتسعة طلاب من يوغوسلافيا هكذا Hmm, watis di sini watis'atu tullabin minal Yunani. نعم Dicetakan lama min Yugoslavia. Naam. Hmm, Masya Allah. Taib. Taib kita baca kembali ya kawan, kita sama-sama pahami. Anak minta bantuan antum untuk menerjemahkan. Sekaligus menguji antum ini, antum muraja atau tidak ini. Baik, ikhwan. <coughs> Dialognya di sini terjadi antara siapa ya, ikhwan? Al-hibar huna yadur bainan man? Al-mudir wal mudarris. Nah, al-mudir rektor dengan al-mudarris dosen. Nah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Hmm, Ana minta satu orang menerjemahkan. Ya, Nah, fadl ya syekhana. Ya Ridwan, fadl. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ Berapa banyak uh, siswa yang baru di kelas Anda wahai uh, Pak Guru? Nah, wahai syekh. Ya, Nah, syekh. wahai syekh. Nah, kam taliban antum lihat ya, kawan? Kam berapa? Taliban murid atau siswa. Jadidan sifat untuk طالب talib. Nah, fi faslika di kelasmu wahai syekh. Antum lihat di sini ya, kawan kalimat taliban. Eh, kata yang terletak setelah kam antum lihat pasti mufrad mansub. Antum temukan nanti insyaallah eh, dan sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Isim atau kata benda yang terletak setelah kam antum akan temukan dia selalu mufrad dan tunggal dan ke posisinya sebagai mansub. Apa itu mansub ya, kawan? Harakatnya fathah. Kam taliban. Nah, dan sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwasanya kam itu dia sama seperti uh, eh, ala adat memerlukan tamyiz atau memerlukan al-ma'dud dan tamyiznya tamyiz untuk kam di sini adalah taliban. Taib. Apa jawaban anak mudaris Fihi asharatu tullabin jududin. Fihi asharatu tullabin jududin. Terjem ya ikhwan, mana terjem? Di dalam kelas tersebut ada 10 siswa yang baru. Nah, 10 siswa yang baru. Fihi, hi di sini kembali ke? Faslun. Fasl. Nah, fihi di dalam kelas asyaratu sepuluh tulabin siswa jududin yang yang baru. Yang baru. Mengapa jududin majrur ya ikhwan di sini? Karena eh, idhafah. Hah? Afan na'at. Ah, ah, la saya idhafah ya. Na'at. Na'at li Li tulab. Nah, tulabin na'at. Eh, tulabin mudaf, mudaf ilai Naam. Lakin jududin na'at. Eh, naam, sifah. Lalu al-mudir bertanya kembali, min aina hum dari mana mereka? Hum di sini kembali ke siapa ya, kon? Tulab. Tulab. Nah, min aina hum? Dari mana mereka? Dari mana para murid tersebut? Akulluhum min baladin wahidin. Hmm, seharusnya ada tanda tanya setelah ini nih. Akulluhum a? Apakah? Kulluhum. Terjemah atau ya? Hikmat. Akulluhum. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari satu negeri yang sama. Nah, dari satu negeri yang sama. Jawabannya la tidak. Hum min biladin mukhtarifatin. Terjemah ya, Hikmat. Teruskan. Hum min biladin mukhtarifatin. Tidak, mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda. Nah, biladin di sini jamak daripada balad, baladun. Min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Mukhtalifatin mengapa di sini majrur ya, kawan? Posisinya sebagai apa di situ? Mudhafan ilaihi. Mutaakkid anta? Naam, eh, yani idafa ila biladina. Min biladin mukhtali la mukhtalifatin hada na'tun li Allah. Biladin, na'am. Barakallahu fikum ate. Mukhtalifatin hada na'tun li biladin. Apa na'atnya muannas? Liana jama' Liana jama' ghair akil muannas. Nah, santai ya akhi. Masyaallah. Afwan. ما شاء الله عفوا ما في مشكلة minhum salatu tullabin nah sekarang mulai eh, guru mulai sedikit mulai merinci eh, murid-muridnya tadi disebutkan katanya semua siswanya tidak tidak dari negeri yang sama tapi berbeda-beda hmm. Mukhtalifah. mukhtalifatun sahih minhum hmm, di sini mulai dirinci minhum ma mana minhum Di antara mereka di antara mereka thalathatu tullabin min Filipin. Hmm. Fadhil ya Ridwan, terjem. Uh, eh, di antara mereka adalah tiga mahasiswa dari Filipina. Nah, minhum di antara mereka thalathatu tullabin tiga mahasiswa dari Filipina. Nah. Wa arba'atu tullabin al Yaban. Hmm dan empat mahasiswa dari empat mahasiswa dari eh, Jepang dari Jepang sant di, tadi barusan tiga dari Filipina sekarang Tiga dari Jepang. Empat dari dari Jepang. Dari Jepang. Nah, wa talibani wa talibani. mana talibani? Ada alif dan nun di sini. Dua mahasiswa. Dua mahasiswa. Talibani di sini isim musanna. Musanna. Musanna. Musanna muzakkar. Inzalaqa lisan yani. Wa talibani musanna min min as-sin dan dua mahasiswa dari dari Cina. Cina. Nah, sepertinya masya Allah ini sepertinya pemandangan di Jamiah Islamiyah ya, kan. Nah. Fil Madinatil Munawwarah, nah. fil Madinatil Nabawiyah. Nah, wa talibani min sin Dua mahasiswa dari Cina. Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan Malaysia, Indonesia mafi ya. Indonesia mafi. <laughs> Ma'ana anna Indonesiun katsirun ya. Ah. Nah. Wa talibun wahidun min Malaysia dan masih satu mahasiswa dari Malaysia. Malaysia. Tidak ada Indonesia di sini. al set Ustaz. al sisanya Indonesia. Nah. Masya Allah. tak ada. Masya Allah. <laughs> Mungkin. La sih illallah wa azza wa Tapi ada berapa Ikhwan? Ada berapa rincian begitu nih? Di sini ada tiga dari eh, Filipina, ada empat dari tujuh dari Jepang, dua dari Cina, satu dari Malaysia. Malaysia. Sahih. Sisanya mungkin wallah mungkin Saudiun atau Indonesia. Indonesiaun, masya Allah. إن شاء الله Ah, insya Allah. أنا متأكد أستاذ. Nah, nah, nastamir. نعم Afi faslika tullabun min Amerika. Hmm, rektor bertanya kembali kepada dosen. Afi faslika, apakah di kelasmu wahai syekh tullabun min Amerika? ada mahasiswa-mahasiswa dari Amerika? Apa jawabannya? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Oh ternyata ya yang disebutkan tadi belum semuanya. Hmm. Yang tadi disebutkan oleh dosen tadi belum semuanya, masih ada yang belum disebutkan ah Isan di sini. Jadi tidak ada orang Indonesia seperti di sini. <laughs> Naam. Ada berapa mahasiswa dari Amerika ya Fan yang disebutkan di sini oleh al Mudaris? Ada tujuh. tujuh. Ya, di dalamnya, di dalam kelas ada tujuh mahasiswa, mahasiswa dari Amerika. Lalu Al-Mudir bertanya kembali. Ahum jududun ahum. A apakah hum mereka? Mereka. <clears throat> jududun murid baru? enam. Ahum jududun apakah mereka siswa-siswa baru atau mahasiswa-mahasiswa baru? Jawabannya la hum kudama. <clears throat> Tidak, mereka ternyata siswa-siswa yang lama. sudah sudah lama. Nah, iya. kudama jamak daripada qadim. Qadimun. Qadimun kudama. Kam taliban fihi min Eropa? Hmm. Kam taliban? Berapa mahasiswa fihi? di dalamnya. Hi di sini kembali ke faslun min Eropa dari Eropa. Iya. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Di dalamnya ada lima mahasiswa khamsah lima. Khamsatu tullabin min Inkaltara lima mahasiswa dari Inggris. Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania dan delapan mahasiswa dari Jerman, Jerman. Tatutullah bin min Faransa dan enam mahasiswa dari Perancis, Perancis. bin min minal Yunani dan sembilan mahasiswa dari Yunan. Kalau dicetakan nama? Yugoslavia. Yugoslavia. Nah, dan sembilan mahasiswa dari Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. mana syukran ya khan? Terima nah, kasih. Nah, terima kasih wahai Syekh. Nah, tapi ikhwan di sini antum perhatikan antum akan banyak temukan di sini ala adad wal ma'dud. Nanti insyaallah di, di tamrin yang pertama kita akan bahas ini lebih jauh. Sebelumnya wadih jelas insyaallah penjelasan wadih, kita di sini. Insyaallah. Wadih. Apakah ada kosakata yang belum ini masih atau terlewat belum sempat kita jelaskan? Fahimna kullah. Mutaakkidun insyaallah. Mutaakkid. Baik. طيب يا اخوان كده باجي قبيده استمع ثم كرر الدرس التاسع عشر نعم الدرس ما شاء الله كم طالب جديد في فصلك يا شيخ كم طالب في فصلك يا شيخ فيه عشرة طلاب جدد فيه عشرة طلاب جدد من أين هم من أين هم أكلهم من بلد واحد أكلهم من بلد واحد kita hidupkan dinnya أكلهم من بلد واحد أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من من من الفلبين منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا أفي فصلك طلاب من أمريكا نعم نعم نعم, نعم. نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد أهم جدد لا هم قدامى لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا كم طالبا فيه من أوروبا أوروبا أوروبا فيه خمسة طلاب من إنكلترا فيه خمسة طلاب من إنكاترا وثمانية طلاب من ألمانيا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ شكرا يا شيخ نعم طيب نريد واحد منكم يقرأ يقرأ جميع الحوار ثم يترجم نعم تفضل يا احمد الدرس التاسع عشر نعم كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ لا يكون يعني رجلان نعم أنا ما أصدق. لا بعد هذا نعم فيه عشرة طلاب جدد آه، من فضلك يا أهردوان ترجم أولا Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa banyak mahasiswa yang baru di kelas Anda wahai syekh? Nah Fihi asyaratu tulabin jududin. Di dalamnya terdapat 10 mahasiswa baru. Nah, antum yang terlewat terjemahannya segera di ini, diterjemahkan. Nah. Min ainahum? Akulluhum min baladin wahidin? Dari mana asal mereka? Apakah mereka semua berasal dari negeri yang satu? Nah. La hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Nah, sant. Minhum satu tullabin min al-Filipin. Nah. Di antara mereka ada tiga mahasiswa baru dari Filipina. Nah, tiga mahasiswa dari Filipina. Nah. Wa arba'atu tullabin min al-Yaban dan empat mahasiswa dari uh, Jepang. Nah, sant. Wa talibani min sin dan dua mahasiswa dari Cina. Nah. Wa talibun wahidun min Malaysia dan satu mahasiswa dari Malaysia. Nah. Afi faslika tulabun min Amerika. Apakah di kelas di kelas Anda ada mahasiswa dari Amerika? Nah. Naam fihi sab'atu tullabin min Amerika. Iya, dalamnya ada terdapat uh, beberapa mahasiswa dari Amerika. Nah. Ada tujuh mahasiswa dari Amerika. Jadi. Ahum judul. Apakah mereka mahasiswa baru? Nah. La hum qudama. Tidak mereka adalah mahasiswa yang lama. Nah. Kam taliban fi kam taliban fihi min Urubah berapa banyak uh, Eropa? Nah. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Di dalamnya terdapat lima mahasiswa dari uh, Inggris. Nah. Wa thamaniyatu tullabin min Almania dan delapan mahasiswa dari uh, Jerman. Nah. Wa sittatu tullabin min Faransa dan enam mahasiswa dari Perancis wa tis'atu tulabin minal Yunani dan uh, sembilan mahasiswa dari Yunani. Syukran ya Syekhu. Terima kasih wahai Syekh. Naam, jamil. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Baik. Uh, eh, idan nuridu eh, min al-ikhwa min ithnain min al-ikhwa fi studio wahid yakr, yakum maqam al-mudir wal akhar yakum maqam al-mudarris. Wala yutarjim, wala yutarjim. Naam. Naam, man? من أنت أنت خلاص أنت يا أنت يا إحسان أنت طيب. وأنت يا حكمت نعم أنت من مدير أنت المدير طيب لا بس طيب لا طيب, بس. طيب. لا بس مجازيا ها؟ مجاز لا لا بس حقيقيا إن شاء الله فيما بعد كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ فيه عشرة طالب طالب طلاب جدد مم. جدد مرة أخرى يا حكمت فيه فيه عشرة طلاب جدد نعم من أين هم Akuluhum min baladin wahidin La hum min biladin mukhtalifatin Min biladin La hum min biladin mukhtalifatin Naam Minhum salasatu Ullabin minal minal Filipin Naam Wa arba'atu Ullabin minal Yabani Naam Wa talibani minal Sini واحد من الماليزية من ماليزيا نعم ini jangan من ليس من ال- من ماليزيا من ماليزيا نعم أفي فصلك طلاب من أمريكا نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طالب وثمانية طلاب من ألمانيا أي من ألمانيا من ألمانيا نعم وستة طلاب من فرنسا نعم وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ طيب أحسنت طيب شكرا يا أخي جزاك الله خير بارك الله فيكما Baik, uh, nabda naftah al-majal lil mustami. Kita berikan kesempatan untuk pendengar roja yang, yang ingin berinteraksi langsung untuk membaca uh, nafs yang ada di pelajaran ke-19 ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Dan kita akan terima untuk penelpon yang pertama. Taib, Assalamualaikum. Dengan, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Indra Pak di Ciledug. Ah, Taib. Nah, Pak Indra, ya. kaifah haluk? Uh, khair, alhamdulillah. Nah, sepertinya baru pertama kali Pak Indra ke kami ya, sepertinya. Baru oh, baru pertama nyampe, Mas Sudah sering coba telepon Pak ya? Beberapa kali ya. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, ya. Uh, sudah dari dari awal Pak Indra ikut Pak. Uh, dari awal dari rekaman, Pak. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Fadal Pak Indra dibaca dialognya, Pak. Nah, uh, yang dars Nah, diterjemahkan Pak Indra ya. Iya. Uh, pelajaran ke sembilan belas Nah kam taliban jadi dan fi faslika ya Syekh berapakah uh, mahasiswa baru di kelas Anda ya Syekh? Nah. Eh, fihi asyaratu tullabin jududin. Eh, di dalamnya ada 10 mahasiswa baru. Nah. Min ainahum man, man eh, min ainahum akulluhum min baladan wahidin. Sekali lagi Pak Andra, akulluhum uh, akulluhum min baladin wahidin. Nah. Dari manakah mereka? Apakah mereka berasal dari negeri yang satu? Nah. La hum min biladin mukhtalifatin. Sekali lagi Pak Indra, la La hum min biladin mukhtalifatin. Lamnya tidak ditasdid. Min oh. biladin. Oh. Nah. Oh. La hum min biladin mukhtalifatin. Nah. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Ahsant. Minhum salah satu tullabin min Filipin. Minal Filipini. Oh min al-Filipini wa Arab uh, uh, tiga orang dari mereka berasal dari Filipina sahih wa arba'atu tullabin min al-Yabani dan empat orang mahasiswa dari Jepang nah wa tahibani min al-Sin dan dua orang dari Cina wa talibun wahidun min al, min al, min Malaysia nah dan seorang dari Malaysia Ah, santai Pak Indra. Syukuran Pak Indra. Mungkin sembahsi ya, dulu Pak. Nanti insya Allah. Ayah ya, kembali. Nah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Jazakallah khair kepada Bapak Indra di Ciledug dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja di belakang Pak Indra silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Umu Umair di Ciledug. Baik, silakan. Nah, Umu Umair, kaifa haluki? Bikhair alhamdulillah. طيب ش- silakan Ummu, fadal. Afi faslik afi faslika tulabun min Amerika. Naam. A- a- Apakah di eh, kelasmu ada pelajar dari Amerika? Naam. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Benar, di, di, di sana ada tujuh pelajar dari Amerika. Naam, di dalamnya sekali lagi di Ummu. dalamnya di dalamnya ada tujuh pelajar dari Amerika. Nah. Ahum jududun. Apakah mereka baru? Nah. Lahum kudama. Lahum kudama. Nah. Tidak, mereka anak-anak yang sudah lama. Nah. Kam kam taliban fihi min ur, min urubba. Berapa pelajar di dalamnya dari Eropa? Nah fihi khamsatu tulabin min Inkaltaro wa samaniyatu tulabin min Almania. Di dalamnya ada lima pelajar dari Inggris dan delapan pelajar dari dari Jerman. Naam. Wasitatu tulabin min Faransa wa tis'atu tulabin min Yugos min Yugoslavia. Baik. Dan enam pelajar dari Prancis dan tujuh pelajar dari Yugoslavia. Tujuh atau sembilan umum? Oh, sembilan dan sembilan pelajar dari nah. Yugoslavia. Nah, sant. Syukran ya Syekh. Terima kasih ya ya ya Tuhan. Ya, Syekh uh, eh, ya, Syekh itu apa nih, guru. Terima kasih oh, guru. Nah. Terima kasih ya guru. Baik. Baik, syukur anu mu'me. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, penerima dua penelpon lagi. Baik, kita berikan kesempatan dua pendengar kembali. Bagi Anda yang ingin membaca hmm. nas di pelajaran yang ke-19, silahkan di 021 8236543 dan pertanyaan pesan singkat di 70736543. Baik, kita angkat nah. telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ilham di Jatiwaringin. Baik. Baik. Nah, silakan Umu Ilham dari awal. tepat Uh, eh, Syukran Ustaz. Adar sud Adar sustasi al asyara. Nah. Eh, pelajaran ke-13. Ke? 13. Ke 19. Eh, ke, ke ke 19 atau 13 umum? 13. oh 19. 19. Nah, fadal. Iya. Nah. Om Taliban jadi dan si Foslika ya Sheikh. Berapa siswa yang baru di dalam kelasmu ya Syekh? Nah. Fihi asyaratu tulabin jududin. Nah. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Nah. Min aina hum? Dari mana mereka? Aku luhum min baladin wahidin. Mereka dari Apakah? Apakah mereka dari uh, satu negeri? Nah, apakah mereka semua? Nah. Apakah mereka semua dari satu negeri? Nah. La hum min biladin muhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Nah. Minhum salah satu tulabin minal filibin. Filipin. Nah mereka eh, dan eh, sebagian dari mereka di antara mereka di antara mereka tiga mahasiswa dari Filipina. Nah. Wa arba'atu tulabin minal Yabani. Empat mahasiswa dari Jepang. Nah. Wa talibani minal Sin. Dua mahasiswa dari Cina. Nah. Wa talibun wahidun min Mal Malaysia. Satu siswa mahasiswa dari Malaysia. Baik, syukran Ummu Ilham. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya, Pak. Baik, demikian kita berikan kesempatan yang terakhir di 8236543 untuk membaca nas yang eh, tersisa. Silahkan bagi para pendengar yang lain di 021 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Nah, fadal Pak Adi, dibaca lanjutannya Pak. Tafadhol. Nah. Afi faslika tulabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada mahasiswa dari Amerika. Naam. Naam. Fi sab'atu tullabin min Amerika. Ya. Di dalamnya ada tujuh mahasiswa. Ahum jududun. Sekali lagi, sekali lagi Pak Adi, tujuh tujuh mahasiswa dari dari Amerika. Nah. Ahum jududun apakah mereka mahasiswa mahasiswa baru? Nah. La hum kudama. Tidak, mereka mahasiswa lama. Nah. Kam tulla kam qaliban nah. fi min urum urum hmm, terputus. Oh, ya, afwan terputus ya. Nah. Silakan Bapak untuk mengulangi nah. kembali di saya telepon 021 823 6543 terputus nampaknya. Dan satu pertemuan kembali saja. Ya. Nah, kita betul, berikan kesempatan diselesaikan. Nah. Diselesaikan. Nasi yang tersisa Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Oh iya, di mana Umu? Ranggan. Ranggan. Ya. Nah, sudah hafal kita. Pak Tolong Islam lanjutkan tadi yang uh, terputus tadi Pak Adi tadi. Kam taliban fihi min urubba. Kam taliban fihi min urubba. Eh, berapakah mahasiswa di dalam kelasmu dari Eropa? Nah. Fihi khamsatu tullabin min inkaltarro. Nah. Di dalam kelasku ada tujuh mahasiswa dari Inggris. Uh, tujuh atau lima umum? Eh, khomsa lima. Lima, nah ada tujuh ada lima pelajar, eh, mahasiswa dari Inggris. Nah. Wasama niatutullah bin min Almania dan delapan mahasiswa dari uh, <clears throat> Jerman. Nah. Wasittatu bin min Faransa dan enam mahasiswa dari Prancis. Watis'atu Tulabin min Yugoslavia dan sembilan mahasiswa dari Yugoslavia. Nah. Syukron ya Sehu. Afwan. Nah, baik, syukran Ummu Isan. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nas dari awalan. Mendengar aja demikian, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti beberapa uh, informasi berikut ini. Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, Kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj. Cara atau sikap beragama yang benar. Yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini. Yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman" sahalallahu lahu bihi tariqan jannah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersua di udara dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian secara langsung pembelajaran bahasa Arab untuk pemula yang kita bahas dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang dikeluarkan dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan kembali saat kita lanjutkan pelajaran yang ke-19 ya. Bagi cetakan yang lama, Anda bisa membuka di halaman 110 dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 105. Baik, follow up. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Uh, Alhamdulillah uh, Intahina min al-hiwar Baru saja kita menyelesaikan dialognya Wal'an nadkhul fi uh, tamarin Kita masuk sekarang ke latihan-latihan uh, Unzuru at-tamrin al-awwal Fi safha mi'ah wa sittah من الطبعة الجديدة في صفحة 106 أما الطبعة القديمة Mi'ah wa Mi'ah wa ihda asyar. Nah, cetakan baru ada pada halaman 106. Cetakan lama ada pada halaman 111. Taib. At-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Perintahnya di sini ikra waktub. Ikra waktub. Ma mana ikra waktub? Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Qad qara'na wa lam naktub. Ah, qara'na katsiran lakin lam naktub ba'd. La, uktubu ya, uktubu. Baik, antum nah, di sini Ikhwan di sini ada angka-angka dari 3 sampai 10. Hmm. Indana al-adad. Al-adad, mana al-adad? Bilangan. Bilangan min salasa ila asyarah, dari 3 sampai 10. 10. Unzur. Salasatu tullab Salasatu tullabin. Kemudian arba'ah, arba'atu tullab. Khamsa, khamsatu tullabin. ستة ستة طلاب سبعة سبعة سبعة طلاب ثمانية ثمانية طلاب نعم تسعة تسعة طلاب kemudian terakhir عشرة عشرة طلاب Anak yakin insyaAllah ikhwan studio masih hafal angka 1 sampai 10 insyaAllah Insyaallah. Baik, sebelumnya kita coba dulu dari wahid sampai asyar. Hayya, haywan. Ah. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب كده بالك عشرة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد طيب Di sini ya kawan ada penjelasan eh, angka 3 sampai 10. Satu duanya seperti ditinggal. Nanti insya Allah kita akan jelaskan juga. Di sini kawan, uh, eh, dalam latihan pertama ini kita akan ber, sedikit membahas tentang salah satu bab yang uh, cukup panjang dalam ilmu nahu, yaitu bab wal maadud. Anda ingat ini mendapatkan bab ini pada semester 8. Al-adad wal maadud, dan cukup panjang, penjelasan cukup panjang dan hatta al-arab anfusum yukhti'una fi hadzal bab. Sampai-sampai orang Arab asli pun juga kadang salah dalam bab ini. Ini bab yang sangat penting, antum dengarkan baik-baik. Di sini ikhwan ada angka 3 sampai 10. Kalimat salah satu tulab contohnya yang pertama salah satu tulabin salah itu disebut sebagai al-adad. Tulab al-ma'dud. Salah angka itu disebut sebagai al-adad tulabin al-ma'dud. Ada beberapa hukum di sini berkaitan dengan angka-angka dari 3 sampai 10. Yang pertama, angka 3 sampai 10 ala mutar antum dengarkan dulu ikhwan, la taktubu la taktubu istami'u jidan. Ala adad min bilangan dari 3 sampai 10 hukum madudnya hukum al-ma'dud. mana al-ma'dud tadi? mana al-ma'dud ya ikhwan? benda itu dibilang salah al-ma'dud al-adad bilangan al-ma'dud yang di, dibilangi atau dibilangkan angka 3 sampai 10 berarti kalau anak katakan 3 sampai 10 berarti ini khusus untuk 3 sampai 10, 10. al-ma'dudnya adalah jamak majrur jamak majrur, majrur. Antum lihat salah satu tulab al-ma'dud dalam kalimat ini, ikhwan. Tulab. Tulab. Jam, jam. Bala. Bala. Wa idhan majrur. Bala. Bala. Tulab. Jam. Majrur. Ini khusus untuk 3 sampai 10. 10. Ini hukum yang pertama berkaitan dengan al-adab mufarrad Paham kaidah yang pertama ini? Paham. Coba ulang sekali lagi, ikhwan al adat min salasah jamak jamak majrur salasatu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin dan seterusnya contoh lain kita ganti tulabin ganti yang lain misalnya ganti eh kolam ah kol kol ganti kol salah hmm. aklam aklamnya aklam la kol salah la dia harus jamak dulu. Salah satu akla majrur. Tidak boleh salah bukan bulat Tapi salah satu aklamin arba'atu aklam khamsatu aklamin sampai ke asyratu aklamin ini khusus 3 sampai 10 ini kaidah yang pertama kaidah yang kedua al-adad min salah kalau muzakkar jika al-ma'dud muzakkar muzakkar eh, laki Isim yang sifatnya laki-laki, maka al-adatnya harus mu'annas. Al-adatnya harus mu'annas dan begitu sebaliknya. Berlawanan. Ya. Berlawanan. Nah. Kalau al-ma'dudnya adalah sekali lagi, kalau al-ma'dudnya kalau benda yang dibilangnya muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Apa contohnya? Di sini contoh lihat. طلاب أليس هذا جمع أليس هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر مذكر جمع مذكر جمع مذكر kita tidak مذكر jenisnya kita lihat asal mufradnya mufradnya kita lihat mufradnya bukan ketika tunggal bukan jamaknya ketika tunggalnya hmm. karena ada ada ketika tunggal muzakkar ketika jamak jadi muannas ada kan begitu kita tidak lihat kita lihat tunggalnya seperti kalimat maktab maktabun. Muzakkar atau muannas maksabun ya, Ikhwan? Muzakkar. Ketika kita buat jamak, maka tibu muzakkar atau muannas? Muannas. Jamak ghairu akil nah. Tapi ke tunggalnya. Sehingga kalau muzakkar maka ala adatnya harus muzakkar juga. Betul? Antum lah antum lah ma'i ya ikhwan. Antum enggak enggak sama. istimewa ya ikhwan. istimewa ya ikhwan. Ya Allah. Al-ma'dudnya muzakar maka al adatnya harus muzakar juga. Sahih? Sah kata Ustaz. Kata. Muannas. Khusus ini khusus 10 serasa Anak-anak lagi. Kaidah yang kedua khusus untuk al-maqdud Ma'dud disebut ini maksudnya al-ma'dud ya kawan isim yang dibilangi isim yang dibilangi tulab dia harus berla, uh, jika dia muzakar maka al adatnya harus muannas muannas kebalik maka muzakkar Fahimtum insyaallah? فهم فهمنا. مثلا يعني طيب. الحقيبة وقلم مسدس Nah, kita beri contoh misalnya ya al-ma'dudnya muannats. Wa- Salah satu salasatu na'am. islamin. Ahsan ya. akhi. Misalnya hakib hakibatun alaysa hadha muannats? Naam. Alaysa hadhi muannats muannats sah. Bala. Hakib hakibah Haqaib. <coughs> haqaibu. Kita buat tiga ثلاثة ثل- salatu salah haqaib tidak salah bukan salah satu apa sebabnya salah satu haqaib al ma'dudnya muannas Hakibah muannas maka ah, bilangannya harus muzakkar. Walaupun ngantuk ya ikhwan insyaallah paham? Fahim insyaallah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat suri di, di rumah juga insyaallah paham. Taib, e, adapun yang disebutkan di sini misalnya angka 1 sampai 2. <coughs> Kalau antum lihat di dia satu memiliki kekhususan. Contohnya misalnya bin min bat perkataan al-mudi uh, di uh, pertanyaan keduanya min ainahum akulluhum min baladin wahidin antum lihat ya kawan min baladin wahid baladin apa yang istimewa di sini dibandingkan dengan 3 dan 10 kalau 3 dan 10 tadi angkanya di depan bilangannya di depan nah. tapi kalau 1 sampai di belakang. <coughs> Baladun wahidun. Jangan tuh bilang wahid. Nah, baladun wahid. Ala bukannya di depan. Begitu kata Uthmani Talibani La Bahkan yang musana ini Ala adatnya dihapus ya. Talibah Karena Taliban Menunjukkan dia? Dua. Dua, musanna karena ada alif dan dan nun. Wallahu a'lam. Baik, kita baca sama-sama ya, kawan. yang yaksalih ya. Nah, jenisnya tidak berbeda. Eh, mudakar muannas. Nah, nah, dia dia sebagainya sebagai anat Jika dan ma'ruf mudzakkar maka dia muzakkar dan begitu sebaliknya. Nah, penjelasannya kelewatan terus terlalu cepat. Terlalu yang, cepat. Yang kedua tadi contoh yang kedua itu pena. Uh, pena tadi. Pulpen. Tadi Ustaz memberikan contoh Qalamun Haqiwa kemudian. Eh, nah, kita ulang sekali lagi ya. Nah, syukur ya, Ridwan. Eh, penjelasan mengenai al maadudnya nah. Di sini contohnya dari semua al maadud Muzakar Bagaimana kalau Muannas Itu mungkin yang diminta diminta Ridwan. Ya. Misalnya al maadudnya contohnya tadi diberikan contoh kata hakibatun. Apa jemaah dari hakibatun? ya, hakibatun, Haqibatun muannas atau mu'zakar? Muannas. Muannas. Maka al al adatnya harus muzakkar. Maka al adatnya harus Muzakkar. contohnya salah haqqa salah haqqa haqqa Haqaibi salatu Haqaibah. haqaibah. لماذا haqaibah? يكون ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة مجرور بال Fathah. بالفتحة tidak kita bahas agar tidak bikin pusing. Ya. Yang pasti salah satu salah hakam salah dia harusnya dia muzakar. satu Muzakar atau Muzakar. Muzakar. Apa sebabnya salah satu muzakar? Karena karena al-ma'dud hakibahnya itu mana Eh, berarti Bil majal faqat. Majallatan. Eh, eh, nah, nah, majalah. majalah sahih. Nah, kita ganti misalnya contoh lain majalah. Mana majalah? Majalah. Majalah. Jamaknya? Majalah. Majalatun. Bagaimana kita buat tiga majalah? Bagaimana? Salasu majalatin Salasu majalatin Nah, dan ma'dudnya di sini dia uh, adalah mudhafun ilaih. I'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudah-mudahan tidak tidak sulit insyaallah. Baik. Nah, intinya hanya dua, Irfan. Intinya hanya dua saja. Khusus untuk angka 3 sampai 10, maka hukum yang pertama yang perlu diperhatikan Al-adat. Al-adatnya eh, eh, nah. al-ma'dud tapi 10 harus jamak majrur. Majrur sah. Lalu kaidah kedua eh, al-adat min salah kedua al, jika al-ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya harus muannas dan begitu sebaliknya. Jika al-ma'dudnya muannas maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Nah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Untuk tiga dan sepuluh saja. <coughs> Tiga sampai sepuluh saja. Tiga sepuluh saja. Tiga. Adapun ya, sebagai mukadimah tidak apa. Sebelas sampai sembilan puluh sembilan. Maka kebalikan daripada tiga sampai sepuluh. Kalau tiga sampai sepuluh dari jamak majrur, berarti kalau sebelas sampai sembilan sembilan kebalikannya. Mufrad, mansub. Iya. Mufrad mansub. mansub. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan akan datang. Insya Allah. <coughs> kita baca sama-sama ya, Fan. <coughs> Salam. ثلاثة طلاب أربعة طلاب أربعة طلاب خمسة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب عشرة طلاب طيب، من يقرأ؟ تفضل تفضل تفضل اقرأ ثلاثة طلاب أربعة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب طيب أحسنت يا أخي نفتح المجال للمستمع Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung atau ya membaca dari tamrin yang pertama dari pelajaran yang ke-19. Anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Kami buka dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل نعم Salah satu tulabin, نعم arba'atu tulabin. Naam. Khamsatu tulabin. Naam. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Naam. Samaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Masyaratu tulabin. Naam. Taib Ummu Ahsan, barusannya kita telah menjelaskan tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10. Naam. Ustaz. Uh, bisa dijelaskan, Ummu? Uh, kira-kira. Ya kira-kira Mu, se -se ya, -se <laughs> sepastinya saja. Hukum dari al majud atau benda yang dibilangin. Nah. Misalnya jamaknya itu majrur. Nah, di, jika angka 3 sampai 10 uh, maka al madudnya harus majrur. Jamak dan majrur. Nah, atau yang kedua? Nah. Terus misalnya al adudnya ini mm, musakar. Nah lalu maka al madudnya uh, eh, harus al madudnya muannas muannas begitu. dan begitu sebaliknya tayyib syukran ummu ahsan jazakallah khair barakallahu ya ustaz boleh nanya enggak ya tafadhal tafadhali pelajaran yang udah lewat gini ustaz oh ya yang sudah lewat ya nah ah. tafadhal misal ana solibun uh, ana fil madrasati sanawiyah ana fil madrasati sanawiyah uh, nah wa nahnu tulabul fil jamiati nah uh, kata di sini makna yang tersebut kayaknya sama tapi kok dalam kalimat beda Ustaz. Bagaimana, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana muasan? V dan B. V dan B. Uh, oh, ya, ya, ya. Kadang B, kadang bisa menggantikan V. Oh, nah, hmm, oh, bisa, bisa. Jadi B itu bisa berarti sama seperti V. V. Oh, nah. Iya. Oh, iya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Eh, satu penelpon di 8236543 untuk tamrin yang pertama ini. Silahkan Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 8236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ibrahim di Bekasi. Baik. Nah, Fadal Umu Ibrahim dibaca angka-angka itu. allah adat wal Ma'dud. Nah. Salah satu tulabin. Nah. Arba'atu tulabin. Nah. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Tamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Baik, syukuran Ummu Ibrahim. Ada pertanyaan Ummu Ibrahim? uh, ini uh, terlalu cepat dijelaskan. Oh, terlalu jelaskan terlalu cepat ya. ya kita jelaskan lagi. Dijelaskan lagi ya. Terima ya, ya, kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, kita ulang kembali penjelasan tentang kaidah uh, eh, angka-angka ini ya, kawan. Uh, sekali lagi ya kawan untuk untuk masalah ini ini masalah yang cukup panjang dibahas pada bab al-adad wal ma'dud. Al-adad wal ma'dud. Misalkan kita lihat di sini ada contoh salah satu tullabin. Mana yang al-adad dan mana yang al-ma'dud? Salasatu itu al-adad. Tullab disebut sebagai al-ma'dud. Nah, salah al-adad bilangan tullab disebut sebagai al-ma'dud benda yang dibilangkan atau benda yang uh, apa ya bahasa kita nih mungkin begitu yang lebih tepat akhir benda yang terbilang nah Yohan studio paham sampai sini salah satu tulabin mana yang al adat salah satu tulabin salah satu al madud tulab tulab ya kawan kemudian uh, kita telah jelaskan pula barusan bahwa al adat min thalatha ila asyara dan ini yang ditulis di sini di tamrin yang pertama. Bilangan dari 3 sampai 10 itu memiliki beberapa uh, hukum yang khusus. Atau pastinya ada dua kaidah di sini. Kaidah yang pertama, sekali lagi ini khusus dari 3 sampai 10. Kaidah yang pertama uh, al-ma'dud dari angka 3 sampai 10 al-ma'dud dari al adat dari 3 sampai 10 dia hukumnya harus jamak majrur jam'un wa majrurun salatu tulabin antum lihat tulabin bukankah ini jamak nah, jamak ya jamak dan bagaimana uh, posisinya jamak dan majrur tulab majrur Nah, da, dan di Arab sebagai mudhafun ilaih. Dan di Arab sebagai mudhafun ilaih. Contoh lain. Salah satu aklamin misalnya. Salah satu aklamin. Aklamin jamak daripada kolamun. Qalamun. Maka kalau kalau kita ingin bilang tiga pena atau tiga pulpen maka kolamun harus dirubah menjadi jamak dulu. Aklamun. Asalnya begitu kan? Iya. Sekarang kita letakkan aklamun menjadi al-ma'dud untuk kalimat untuk al-adat salasa. Salah satu aklamin. Antum lihat jama dan majrur dan posisinya ini sebagai mudhafun ilai. Ini kaidah yang pertama. Kaidah pertama ikhwan studio bisa ditangkap? Insyaallah. Kaidah yang kedua berkaitan dengan al-adat min salasa ila asyara. Kaidah kedua yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10 ini bahwa jika muzakkar maka harus kebaikan Jika al-ma'bud muzakkar maka kebaikan Al-ma'bud eh, kebalikan daripada al-adab. Al-ma'budnya muzakka maka adatnya harus muannas. Jika al-ma'budnya muannas maka harus muzakkar. Nah, mana rasa cukup? Ada pertanyaan dari pesan singkat? Baik, kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari uh, eh, Pak Nana di Pondok Gede, mengapa penulisan negara yang uh, ada yang diawali alif lam dan ada yang tidak? Nah, ini juga ini hal, hal yang anak tidak paham juga ini. Wallahu alam, anak tidak bisa jawab. Dan apa yang dimaksud dengan al-man'ut tadi di sini ya? Mungkin tadi kita sebutkan hukum naat uh, man'ut ya. Oh yeah. Mungkin terlewatkan oleh Bapak Nana ya. Nah. Saya ringkas. Tapi an-na'at wal man'ut sudah kita bahas pada yeah. pada awal-awal pembelajaran. An-na'at apa yang dimaksud dengan an-na'at ya, kawan? sifat sifat al manaut yang disifati benda yang kata benda yang di, disifati iya. nah contohnya misalnya talibun jadidun talibun jadidun talibun di sini sebagai al manaud jadidun sebagai an naat nah wallahu sifat ya baik mudah-mudahan bisa difahami Pak Nana dan iya ada pertanyaan kembali dari tidak disebutkan namanya berkenaan dengan baladin Ustaz. Nah, baladin. Nah. baladin. Dengan biladin. Nah. Mohon penjelasannya. Kenapa berbeda dua kata ini Ustaz? Nah, ya baladun dia mufrad, biladin jamaknya. Nah, baladun jamaknya biladun. Nah. Dan dalam bahasa Arab ada kata tunggal Ustaz ya. kemudian dua dan ketiga ya. Nah, nah, dalam, nah sahih. Ya. Dalam bahasa Arab kita sudah sudah kita pelajari. Ada mufrad, ah. tunggal, jamak. Talib hanya ada musanna apa itu musanna? Dua ya jumlahnya. Nah, enam. Isim yang menunjukkan uh, dua jumlahnya dua. Dari kalimat talibun misalnya kita buat musanna. Talibani. Talibani. Tambahan alif dan nun. Dua Kemudian kalau jamak? Tulabun. Tiga ke atas saja. Tiga ke atas. Nah. Saya dan bisa difahami pada penanya di sini ya. Kemudian Abu Ihsan di Cibitung dari halaman 89 cetakan lama. Hmm. tapi inti pertanyaannya Kenapa setelah kata ayu harus selalu majrur? Karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya. Nah. Posisinya sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih sudah kita bahas. Ya sudah kita bahas ya. Nah, Anda bisa ikuti nah. penjelasannya dalam rekaman yang nah. lalu-lalu ya. Anda nah. bisa lihat di uh, website kita di Roja. Baik. Iya. Uh, pertanyaan kembali. Kenapa kata asyarata pakai tak marbutoh tidak seperti Tasya asyara. Atasya asyara. asyara. Nah, asyara tuh ya kawan. Kalau dia berdiri sendiri, nah. dia bisa asyara tuh bisa juga asyara. Asyuru, tanpa ta'mar ya. butuh. Nah. Di sini pakai ta'mar butuh karena uh, eh, asyratu tulabin. Kenapa dia pakai ta'mar butuh ya kawan? Asyratu tulabin. Karena kaidah yang tadi. Uh, karena yang tadi kembali ke al-ma'dudnya adalah mudakar. Maka dia harus mu'annas al adatnya. Kalau sana kita kita rubah menjadi mu'annas misalnya. Asyaru. Uh, eh, Ashru majallatin. Ashru majallatin. Maka berbeda posisinya dengan dengan al-hadi al ashar. Wallahu a'lam. Baik, Kita coba masuk. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi yang sepertinya jadi PR buat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan akan datang kita akan bahas lebih uh, rinci dan jika ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada, ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan juga setan. Kita tutup subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.